Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita sekarang akan memasuki na'am permasalahan yang ke-30 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yang disampaikan oleh al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau di situ Al-mas'alatu salatun permasalahan yang ke-30 Sebelum kita baca apa yang beliau sampaikan bahwasanya inti dari pembahasan permasalahan yang ke-30 ini adalah Bahwasanya termasuk ritual orang jahiliyah, ritual amalan-amalan orang-orang jahiliyah, mereka justru mengambil perpecahan, bercerai-berai dan meninggalkan bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Kita lihat di sini. Al-mas'alatu as salatun permasalahan yang ke-30. Wahya min aja ajaibi ayatillah. Yang mana permasalahan ke puluh ini termasuk enam perkara yang atau keajaiban, keajaiban daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala annahum taraku wasiat Allah bil ijtima' bahwasanya mereka meninggalkan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Nah, mereka meninggalkan wartagabu manha anhu minal iftirak dan justru mereka melakukan terus-menerus perkara yang Allah taala larang berupa perpecahan dan bercerai-berai. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Dan menjadilah masing-masing kelompok yang ada pada mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Itulah permasalahan yang ke-30 bahwasannya mereka berbalik arah. Jadi Allah Taala memerintahkan untuk bersatu berkumpul di atas kebenaran, namun justru mereka malah nah mengambil jalan untuk bercerai-berai, bertikai, berselisih. Nah, dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala melarang bercerai-berai, melarang bertikai, melarang perpecahan, namun justru mereka na barakallahu fikum mengerjakan larangan tersebut. Wallahu billah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al Quran Al Karim, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguh dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan jangan kalian bercerai-berai. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca syarahnya di sini. Qala syarih Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah wa hafizahullah. Min ajaib ayatillah Subhanahu wa taala termasuk keajaiban tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala annahum lamma tarakul istima' ala kitabillah azza wa jal wa syar'ihi al-munazzal ala ar-rusul wal ittisama bihi ibtalahumullahu bitafarruq wa tashattut wa tanahur wal farah bima hum alaihi minal batil. Kata beliau sini termasuk keajaiban-keajaiban tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasannya termasuk keajaiban-keajaiban tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala annahum bahwasanya mereka orang jahiliyah mereka meninggalkan persatuan di atas Al-Qur'an di atas kitabullah dan syariatnya yang diturunkan kepada rasul para rasul wal idsama bihi dan mereka meninggalkan bersatu enam berkumpul di atas kebenaran atau dengan syariat tersebut apa ibtalahumullah bil tafarruq wa tashattut tanahur ibtalahumullah bil tafarruq wa tashattut wa tanahur Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan bercerai-berai kemudian nah barakallahu fikum wa tashattut dan juga na'am hampir mirip maknanya tafarruq, bercerai-berai, wa tashattut, na'am kemudian juga bercerai-berai wa dan saling membunuh, saling bunuh membunuh. Ngabara kalau saling menyembelih dan yang semisalnya. Nah, intinya mereka tidak bersatu. Eh, saling membunuh, eh, bercerai-berai, bertikai. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wal farah bima alaihi min dan mereka juga bangga ya, dengan kebatilan yang ada pada mereka. Wa hadhihi lahum. Yang seperti ini adalah hukuba adalah hukuba hukuman bagi mereka yang Allah telah berikan kepada mereka. Manakala mereka berpaling dari kebenaran, manakala mereka meninggalkan persatuan di atas Al-Qur'an dan juga di atas As-Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka dengan bercerai-berai, pertikaian, Eh, tidak ada persatuan dan saling bermusuhan. Nah, seperti itu. Li'anna al-insana idza fariha bil batil fa innahu la yatrukuhu. Dikarenakan manusia apabila telah bangga dengan kebatilan, maka sesungguhnya dia tidak akan meninggalkannya. Amma idza lam yafrah bihi wa kana 'indahu tashakkukun minhu. Adapun apabila orang itu tidak bangga dengan kebatilan dan bahkan dia memiliki keraguan terhadap kebatilan tersebut, ada hariyun. Ini masih pantas dan layak fa'annahu yatub. Bisa jadi dia nanti bertaubat wa yarji'u anhu dan kembali dari nah barakallahu fikum kebatilan menuju kebenaran. Lakin akan tapi idatma'anna idatma'anna ilaihi wa fariha bihi akan tapi apabila orang tersebut telah tenang hatinya dengan kebatilan dan bangga dengan kebatilan, fa innahu la yatahawwalu anhu, maka sesungguhnya dia tidak akan berpindah darinya, tidak akan berpindah dari kebatilan tersebut. Fahadi uqubatun min Allah jalla wa ala. Yang mana inilah uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna man tarakal haqqa yubtala bil batil. Dikarenakan barang siapa yang meninggalkan kebenaran, yubtala bil batil, misalnya dia akan diuji dengan kebatilan. Wa man taraka al-istima' fa innahu yubtala bit tafarruq. Dan barang siapa yang meninggalkan persatuan di atas Al-Qur'an, di atas kitabullah, di atas syariat para rasulnya, nah niscaya dia akan diuji dengan tafarruq, perpecahan wa bercerai-berai Watanahor, tanahur saling bunuh membunuh saling na'am barakallahu fikum menyembelih dan juga saling na'am barakallahu fikum na'am eh, berperang dan semisalnya fama tajidu unasan mukhtalifin fima bainahum min din dunya maka tidaklah engkau mendapati manusia yang mereka berselisih ya, pada perkara ya, perkara agama dan dunia di antara mereka illa melainkan melainkan watajidu bainahumul adawati wal khazar wal hazazati wal baghda melainkan orang mendapatkan di antara mereka ada permusuhan, pertikaian dan juga kebencian. Bal rubbama al-iqtital fi ma bainahum. Bahkan terkadang terjadi pembunuhan, saling bunuh-membunuh nam di antara mereka. Wala tajidu man yatamassaku bil istima' dan engkau juga tidak akan mendapatkan orang yang berpegang teguh dengan persatuan al-kitab sunnah persatuan di atas Al-Qur'an Sunnah illa melainkan wa tajidu bainahumul ulfah wal mahabbah wat tanasur wa ta'awun. Nah, melainkan engkau akan menjumpai orang yang bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah tersebut. Engkau akan menjumpai, mendapati mereka ya, antara mereka ada ulfah, saling nah lemah lembut, wal mahabbah saling mencintai, wa tanasur saling menolong, wa ta'awun saling kerjasama. Ka'annahum jasadun wahid. Seakan-akan mereka adalah satu jasad. Naam, matalul mu'minina fitawadihim tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Naam. Eh, permisalan kaum mukminin eh, dalam masalah cinta mencintai eh, atau dalam masalah menyayangi. Nah, barakallahu fikum kama salil jasad. Naam. Bagikan jasad yang satu, barakallahu fikum. Kemudian al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'daha ba'da. Eh, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan yang sebagiannya eh, saling menguatkan sebagian yang lainnya. Nah, barakallahu fikum saling menguatkan. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, ka'annahum jasadun wahid, seakan-akan mereka adalah satu jasad. Fala ismata illa bil istima' ala kitab sunnah, maka tidak ada penjagaan yang sempurna kecuali dengan persatuan, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala wahdata illa bittiba'il kitab was sunnah dan tidak akan terjadi persatuan. Naam, Eh, satu kata, satu kalimat, satu jalan kecuali mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa ma'ada dzalik fa innahu furqatun wa adzabun. Adapun selain itu, yaitu yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari As-Sunnah, maka itu adalah furqah perpecahan wa adzabun dan juga balak serta azab. Naam. Kita lihat sini. Fahaulai alladziina yuriduna tauhidal muslimin. Eh, maka mereka orang-orang yang berkeinginan untuk mempersatukan kaum muslimin kama yakulun sebagaimana yang mereka ucapkan yuqalu lahum maka dikatakan kepada mereka tidak kuntum turiduna tauhidal muslimin apabila kalian hendak atau ingin mempersatukan kaum muslimin wahidul aqidah persatukanlah mereka akidahnya bi antakunu jami'an ala aqidatin tauhid agar mereka semua menjadi satu akidah yang benar itu akidah tauhid allati jabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrukun nas. Naam. Dan jangan kalian membiarkan Naam atau meninggalkan manusia. Hadza kuburiyun, hadza sufiyun, hadza syi'iyun. Naam ini kuburi penyembah kuburan dan ini adalah sufi dan ini syiah. Wahidul akidah awalan pertama kali persatukanlah mereka akidahnya. Kul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Al Karim, "Wahai ahlu kitab, kemarilah kalian semuanya, katakanlah kepada ahlu kitab, kemarilah kalian semuanya." Eh, menuju bersatu kalimat, kalimat yang sama itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Naam. Wahidul aqidah awalan kata beliau, persatukanlah terlebih dahulu yang pertama kali adalah akidahnya. Wa'tasimu bila ilaha illallah dan berpegang berpegang teguhlah kalian Na'am barakallahu fikum dengan kalimat la ilaha illallah, tsumma wahidul hukma bima anzalallah. Kemudian persatukanlah dengan berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Farji'u ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kembalilah kalian semuanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. budu al-qawanin wal anzimah wal adati al-qabaliyah wa dzalik dan limparkanlah, tinggalkanlah enam undang-undang dan peraturan-peraturan dan adat istiadat yang bersangkutan atau istiadat, adat istiadat yang bersumber dari nah barakallahu fikum kabilahnya mungkin sukunya atau bangsanya dan semisalnya. Naam. Irji'u ila kita kitab sunnah Kembalilah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Idza kuntum turiduna al-istima' apabila kalian menginginkan untuk bersatu wa wahdatul muslimin dan menginginkan persatuan kaum muslimin. Falan yattahidal muslimuna illa ala hada Maka sekali lagi kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali di atas na'am barakallahu fikum cara ini, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas ajaran yang benar, illa 'ala al-wahdatil aqidah wa wahdatil marji' melainkan dengan cara mempersatukan akidah dan mempersatukan marji' sumber. Naam, wa huwa al-hukmu bima anzalallah, yaitu berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa wahdatil iyadah dan juga mempersatukan pemimpin Wa bisam'i wa sami wat liwali amril muslimin, yaitu dengan tata cara, dengan cara mendengar dan taat kepada pemimpin nam kaum muslimin, pemimpin pemerintah yang membawa urusan kaum muslimin. Hadzal ladzi yuwahhidu amral muslimin. Inilah yang bisa mempersatukan urusan kaum muslimin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yardha lakum salatan Nam ridha kepada kalian tiga perkara. abuduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak nam sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa anta taslimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan jangan bercerai-berai. Wa antunasihu man walahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian saling nasihat menasihati terhadap orang yang membawa Nah, yang Allah Ta'ala Nah serahkan, bebankan urusan kalian kepadanya. Maksudnya, saling menasihati. Walil amr, pemimpin, pemerintah. Nah, barakallahu fikum tentunya dengan nasihat yang bagus dan nasihat yang baik. Sehingga sebagian para ulama ada ungkapan yang sangat bagus tentang nah, tentang na'am barakallahu fikum pemimpin atau pemerintah di antara mereka ada yang mengatakan laukun laukanat li da'watul mustajabah la saraftuha hal sultan kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan niscaya doa tersebut aku akan berikan kepada pemimpin atau pemerintah ya tentunya agar pemerintah Nah, pemimpin menjadi pemimpin yang baik, yang adil, yang tidak mendolimi rakyatnya, yang tidak menindas rakyatnya dan yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam Cukup sekian dulu dan sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya